بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر الذي هو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى من خلاصة العرب العرباء من الصميم خاتم الأنبياء وصاحب الحوض الأكبر الرواء صاحب الشفاعة العدمى يوم القيامة حامل اللواء الذي يبعثه الله المقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang justru menjauhkan kami darimu, Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, para kekasih Allah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih Allah bersama Anda. Allah mencintai Anda dan ridha Allah selalu meliputi Anda dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang Qasasul Anbiya kisah-kisah para nabi. Dan malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kisah Nabi Musa salam bagian yang ketiga. Dan ini insya Allah adalah bagian yang terakhir. Yang, ter yang lalu kita membahas Nabi Musa dan Nabi Harun mulai berdakwah kepada Fir'aun mendatangi kerajaannya Fir'aun untuk menemui Fir'aun untuk mendakwai Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam datang. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar supaya ketika berbicara kepada Fir'aun supaya berbicara dengan kata-kata yang lemah lembut. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha. Ayat nomor 40 sampai 46. Allah berfirman, "Idhab anta wa akhuka biayati wa la fi dzikri." اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى yang artinya kurang lebih Allah mengatakan di ayat yang nomor ke 42 dari surat Toha yaitu surat yang ke-20 Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku Pergilah kamu beserta pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, Sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Allah berfirman, Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Sungguh ini adalah merupakan ayat-ayat yang sangat indah. Allah memerintahkan makhluk yang terbaik saat itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk berdakwah kepada orang yang paling dolim, paling kafir di muka bumi saat itu. Tapi Allah mengatakan, Fakula lahu qawlan layyina. Kamu kalau berdakwah kepada Fir'aun, kamu wahai Musa dan Harun, hendaklah kamu berkata dengan kata-kata yang lemah lembut. Mari ini kita lihat ini fikih dakwah. Di sini ada fikih dakwah. Jadi manusia terbaik berdakwah kepada manusia yang terburuk. Tapi tetap dengan memakai kata-kata yang baik. Supaya dia mau sadar atau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai kata-kata yang lembut ini banyak sekali penafsirannya. Di antaranya adalah Al-Hasanul Basri mengatakan Yang dimaksud dengan kata-kata yang lembut Yaitu Mengajak Fir'aun Untuk menyadari bahwa ada Tuhan Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Innalaka Rabban Wahai Fir'aun Kamu itu punya Tuhan sebenarnya Dan nanti juga ada kembali hari kiamat nanti Nanti ada syurga, ada neraka. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata lemah lembut. Dengan penuh hikmah. Kemudian menurut Wahab bin Munabih rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud kata-kata yang lemah lembut itu adalah. Katakan kepada Fir'aun bahwa maaf dan ampunanku lebih dekat kepadaku daripada marah dan hukumanku. Jadi mengajak Fir'aun untuk taubat kepada Allah. Karena Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun. Maaf dan ampunan Allah lebih dekat daripada marah dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ini sangat indah sekali. Karena itu salah seorang salafus salih yang lain yang bernama Yazid Ar-Raqashi mengatakan ketika menafsirkan ayat ini ya man yatahabbabu ila man yuadihi fa kaifa biman yatawallahu wa yunadihi wahai zat yang menjadikan orang yang membencinya untuk cinta kepadanya bagaimana dengan orang yang selalu mengabdi kepadanya dan berdoa kepadanya Maksudnya Allah Subhanahu wa taala di sini istilahnya itu uh, merayu Firaun. Padahal Firaun itu memusuhi Allah, membenci Allah, merayu Firaun agar mau taubat. Padahal Firaun adalah orang paling kafir. Allah menjadikan Fir'aun itu supaya cinta Allah. Dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang baik. Padahal Fir'aun manusia paling kafir. Bagaimana pula dengan orang yang dia adalah kekasih Allah, yang dia selalu berdoa kepada Allah. Tentu Allah lebih layak untuk berlaku lembut kepada mereka. Tentu Allah lebih layak untuk berbuat baik kepada mereka daripada kepada Fir'aun yang kafir itu. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah. Wahai Fir'aun, kami berdua adalah utusan dari Tuhanmu. Kami diutus oleh Tuhan Rabbul Alamin. Tugas kami adalah mengeluarkan manusia dari kedoliman, dari kegelapan, menuju kepada cahaya terang benderang. Dari kedoliman menuju keadilan, supaya semua manusia beriman kepada Tuhan mereka, Tuhan semesta alam supaya mereka tidak lagi kufur, tidak lagi syirik, tidak lagi dolim, supaya mereka benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Firaun tercengang, kaget dan marah. Firaun berpikir bagaimana Musa berani seperti ini? Bagaimana Musa berani menasehati aku? Tentu saja Fir'aun tidak rela kalau manusia itu meninggalkan dia menuju beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Fir'aun berusaha untuk melecehkan Nabi Musa dan Nabi Harun di hadapan manusia. Yaitu menuduh Musa dan Harun hanya membawa kebohongan saja, kepalsuan. Lalu Fir'aun pura-pura bertanya, Siapa Tuhanmu? Famar rabbukuma ya Musa. Siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa? Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha juga ayat 49 sampai 55. Qala famar rabbukuma ya Musa? Wahai Musa, siapa Tuhan kamu berdua? Nabi Musa menjawab, Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu, thumma hada. Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan petunjuk, yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Allah menjelaskan bahwa Allah itu yang menciptakan semua makhluk. Allah yang menentukan eh, takdirnya, amalnya, rezekinya, ajalnya. Allah yang telah menuliskan semua itu di lauhil mahfud. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada setiap makhluk. Lalu tetapi makhluk juga diberikan kebebasan untuk memilih. Walaupun tetap ada takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan masing-masing orang akan menuju apa yang telah ditakdirkan untuknya. Nabi Musa menjelaskan. Jadi Nabi Musa di sini menjelaskan dengan memakai eh, keterangan-keterangan uh, rububiyah bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pemilik, Allah yang mengatur semuanya. Kemudian Fir'aun membantah lagi. Kata Fir'aun, Qala fama balul qurunil ula. Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Jadi Fir'aun ini berdalil atas kekafirannya dengan kafirnya orang-orang dahulu, kafirnya nenek moyang. Jadi kata Fir'aun kalau memang Tuhan itu pencipta, pemilik, pengatur, bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Mereka juga menyekutukan Allah, mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah bintang-bintang, sekutu-sekutu dan yang lainnya. Jadi di sini Fir'aun menjadikan kesesatan orang-orang terdahulu sebagai dalil, sebagai hujah. Sungguh aneh. Kenapa tidak dijadikan kebenaran orang-orang dahulu sebagai dalil? Yang dijadikan dalil adalah kesesatan orang-orang dahulu. Lalu Nabi Musa menjawab, "Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab, la yadillu rabbi wa la yansa." Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Lauhil Mahfud. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Kata Nabi Musa mereka orang-orang sebelum sebelum kita, nenek moyang kita, walaupun mereka menyembah selain Allah itu bukan alasan, bukan hujah. Itu bukan dalil. Mereka menyekutukan Allah itu ada karena kebodohan mereka atau karena keinginan-keinginan mereka terhadap duniawi. Mereka berbuat dolim. Dan mereka semua nanti akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang setimpal. Jadi Nabi Musa menjawab seperti itu. Lalu Nabi Musa juga menjelaskan tentang rububiyah Allah. Bahwa Allah itu pencipta, pemilik, pengatur. Untuk meyakinkan Fir'aun. Bahwa Allah itu ada. Nah kalau Allah itu ada, mari disembah Allah itu. Jangan menyembah yang lain, apalagi mengaku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, "Allazi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta." Kata Nabi Musa, Allah adalah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Jadi Nabi Musa mengatakan, ayo kita renungkan ini, kita renungkan bumi, kita renungkan langit, kita renungkan yang antara langit dan bumi. Ayo kita berfikir. Ayo kita berfikir. Kamu jangan kafir saja. Ayo dong berfikir. Pakai akal. Subhanallah. Memang para pendengar setia radio dakwah Islamia dalil yang paling nyata bahwa Allah itu ada adalah alam semesta. Dalil yang paling nyata bahwa Allah itu ada adalah alam semesta. Langit, eh, bumi, antara langit dan bumi, gunung, laut, kemudian juga tentang diri kita bahkan, tentang diri kita. Semua itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dan semua itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Tentu ada pencipta. Siapa pencipta itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan. Dialah yang memiliki. Dialah yang mengatur maka tentu hanya dialah yang layak untuk disembah dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Di dalam Al-Quran terlalu banyak penjelasan-penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang rububiyah. Rububiyah artinya Allah itu adalah Rabb. Rabb itu adalah Al-Khalik, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah adalah yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengatur. Maka konsekuensi dari rububiyah ini adalah uluhiyah, yaitu hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai dan tidak disekutukan. Ini adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan antara iman kepada rububiyah dan iman kepada uluhiyah. Di dalam Al-Quran terlalu banyak ayat-ayat seperti ini Termasuk juga di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 21 dan 22. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Wahai manusia, Beribadalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.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 Mari kita lihat dulu ayat ini sangat indah. Surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 21 dan 22. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil semua manusia, siapapun dia bangsa apapun, warna kulit apapun, suku, ras, eh, bahasa apapun, manusia dipanggil semuanya. Kemudian apa kata Allah? U'budu rabbakum. Beribadalah kamu kepada Rabbmu. Sembahlah Rabbmu. Kemudian ketika Allah menjelaskan bahwa semua manusia harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah, Allah menjelaskan lima perkara yang membuktikan bahwa Allah adalah Rabb, bahwa Allah itulah yang harus disembah satu-satunya dan tidak disekutukan. Lima hujjah, lima dalil yang sangat masuk akal dan logis sekali. Yang pertama-tama alladzi khalaqakum, Rabbmu adalah yang telah menciptakanmu. Allah mengajak kita merenungkan tentang diri kita. Mari kita renungkan diri kita. Dulu kita tidak ada di alam arwah. Lalu bapak dan ibu menikah hubungan suami istri. Kemudian bercampur air mani ibu dengan air mani bapak atau sperma dengan ovum. Lalu kita eh, di rahimnya ibu 40 hari pertama sebagai air mani, 40 hari kedua sebagai segumpal darah, empat puluh hari ketiga sebagai segumpal daging. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan menuliskan takdirnya. Kita tumbuh di dalam perut ibu sebagai janin, di dalam rahim, sampai sembilan bulan lebih. Kemudian kita lahir. Kita kecil tidak mengerti apa-apa, kita bodoh tidak punya apa-apa. Namun Allah memberikan fasilitas pendengaran untuk mendengarkan penglihatan untuk melihat dan hati untuk memahami. Lalu kemudian kita tumbuh, tumbuh dan tumbuh menjadi besar, remaja, dewasa, kuat, pinter, pandai, kaya. Kadang kita sakit, kadang kita sehat. Ada orang pinter tapi dia miskin. Ada orang bodoh tapi dia kaya. Semua ini menunjukkan bahwa ada zat yang mengatur. Ada zat yang mengatur. Kita tidak mengatur diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengatur orang lain, tapi Allah lah yang mengatur semuanya itu. Tidak mungkin kita menjadi kecil terus, tidak mungkin kita menjadi remaja terus, tapi perkembangan terus berlanjut. Sampai akhirnya tua bahkan meninggal dunia. Ini semua menunjukkan ada zat di sana yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita. Ini yang pertama, Allah yang telah menciptakan kamu kamu tidak mungkin menciptakan dirimu sendiri. Kamu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ada yang menciptakan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita merenungkan tentang e, diri kita yang ada di dalam diri kita, yaitu kita merenungkan e, organ -organ tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, maka kita akan semakin yakin bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah segala-galanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah walladzina min qablikum dan Allah Tuhanmu itu juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kalau kamu keadaanmu seperti itu, demikian pula bapak-bapakmu, ibu-ibumu, kakek nenekmu, nenek moyangmu semuanya, generasi-generasi terdahulu Semuanya juga sama dengan kamu seperti itu keadaannya. Mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Mereka tidak ada dengan sendirinya. Tapi ada yang menciptakan mereka. Siapakah dia? Rabbul Alamin. Allah. Rabbul Alamin. Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Itu juga merupakan hujah Nabi Musa kepada Fir'aun ketika ditanya tentang Allah sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara mulai dari ayat 10 sampai ayat setelahnya. Kemudian hujah yang ketiga yang ada di dalam surat Al-Baqarah tadi adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Di sini Allah mengajak kita merenungkan tentang bumi. Ayat ini indah ya, ada kelembutan-kelembutan. Mula-mula yang paling dekat diri kita, yang agak jauh bapak ibu, kakek nenek, nenek moyang, agak jauh lagi bumi. Renungkan bumi ini, renungkan. Bumi demikian dahsyat, apalagi bagi orang yang mengerti ilmu bumi, bagaimana kandungannya bumi. Subhanallah. Di dalam bumi itu ada apa saja, tambang-tambang luar biasa. Kalau kita renungkan kita yakin ada pencipta. Kemudian yang keempat adalah wasama abina dan Allah yang menjadikan langit sebagai atap. Renungkan tentang langit. Langit di sana ada bintang, bintang, bulan, matahari, antariksa semuanya demikian dahsyat luar biasa. Semua itu ada pencipta, ada yang ngatur. Gak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, tapi ada yang menciptakan. Kemudian yang kelima, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraj fa akhraj bihi rizqan lakum. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Allah mengajak kita merenungkan ya tentang awan yang kemudian turun hujan, bumi yang mati menjadi subur, tumbuh-tumbuhan keluar warna-warni, buah-buahan, macam-macam luar biasa. Subhanallah. Rasanya berbeda-beda, bentuknya, warnanya. Ini semua menunjukkan ada zat yang ngatur. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Tapi ada yang menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita yakin bahwa Allah itu ada. Allah adalah pencipta. Allah adalah pemilik. Allah adalah yang mengatur semuanya. Maka fala taj'alu anda andadan wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui bahwa Allah itu tidak ada tandingannya. Kalau seseorang telah yakin Allah itu ada, Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur, maka konsekuensinya adalah beribadalah kepada Allah, ibadalah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah manapun Anda berada, kasih Allah bersama Anda, cinta Allah menyertai Anda, dan ridha Allah selalu eh, bersama Anda dimanapun Anda berada. Jadi Nabi Musa alaihi menjelaskan kepada Fir'aun tentang ulu uh, rububiyah. Rububiyah Allah pencipta. Yakinlah kamu Allah pencipta. Memang benar seperti itu adanya. Eh, para ulama juga menjelaskan tentang Allah itu ada di antara penjelasan yang indah itu adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau Eh, pernah didatangi oleh orang-orang az-zanadiqah, orang-orang zindiq, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi eh, lalu Imam Abu Hanifah hendak menjelaskan kepada mereka tentang adanya Allah dengan dalil-dalil logika. Karena kalau ayat Quran, ayat Al-Quran dari hadis mereka nggak percaya, pakai logika. Imam Abu Hanifah mengatakan ada sebuah safinah, perahu. Perahu itu tidak ada nahkodanya dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Bahkan kalau zaman sekarang juga tidak ada remotenya. Jadi perahu itu sendirian, kosong. Tiba-tiba perahu itu menaikkan barang muatannya sendiri. Lalu berjalan di lautan sendirian, terkena gelombang, terkena angin besar menyelamatkan dirinya sendiri lalu sampai di tempat tujuan menurunkan barang sendiri dan terus berjalan seperti itu perahunya menaikkan barang sendiri menyelamatkan dirinya sendiri menurunkan barang sendiri bagaimana pendapat bapak-bapak sekalian lalu mereka mengatakan kami tidak percaya nggak mungkin itu hada syai'un la yakuluhu akil. ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dikatakan oleh orang berakal nggak mungkin itu nggak masuk akal Lalu kata Imam Abu Hanifah, "Waihakum, celakalah kamu. Kalau perahu saja berjalan sendiri, kamu enggak percaya, bagaimana pula dengan alam semesta?" Ada matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet. Mana mungkin jalan sendiri? Tentu ada yang memperjalankan. Kalau nggak ada yang menjalankan, kalau nggak ada yang ngatur, ini tabrakan semuanya. Bumi tabrakan dengan bulan, dengan bintang, dengan matahari, kacau semuanya. Berarti ada yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang badui, orang yang ilmunya amat dangkal. Ketika ditanya, Bima araf tarabbak, eh, bagaimana Bapak mengenal Tuhannya Bapak? Bagaimana Anda mengenal Allah? Lalu orang badui itu menjawab, Al-ba'ratu tadullu ala al ba'ir wal atharu yadullu ala al masir fasama'un datu abraj wa ardun datu fijaj wa biharun datu amwaj afala yadullu ala 'alas sami'il basir kata orang badui ini kalau ada kotoran onta maka berarti di sana ada onta tidak mungkin ada kotorannya sementara ontanya tidak ada Demikian pula kalau ada bekas telapak, berarti ada orang yang lewat. Karena nggak mungkin ada bekas telapak sementara nggak ada orang lewat. Demikian pula langit, eh, bumi, lautan dengan gelombangnya demikian dahsyat semua itu. Tentu ada yang ngatur, ada zat yang maha mendengar, yang maha melihat, yang mengatur semuanya itu. Gak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Jadi alam semesta ini adalah bukti yang terkuat adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dengan menjelaskan tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ternyata setelah dijelaskan seperti itu, Fir'aun bingung. Karena seseorang itu tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ini benar, ini, ini benar. Lalu Fir'aun berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Fir'aun yang busuk berusaha mengalihkan pembicaraan dengan sikap liciknya. Dia mengingatkan bahwa Musa ini pernah membunuh orang dari bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun, di masa yang lalu. Diungkit kembali masa lalu Nabi Musa. Kamu dulu pernah membunuh orang lalu kamu melarikan diri ke negeri yang lain, melarikan diri dari negeri Mesir. Padahal Fir'aun itu yang telah mengasuhmu ketika kamu kecil, yang telah memberikan kebaikan-kebaikannya kepadamu. Jadi istilahnya kata Fir'aun itu, kamu ini air susu dibalas dengan air tuba. Kata Fir'aun itu seakan-akan begitu. Aku dulu yang mem memelihara kamu, mendidik kamu, memberi makan kamu semuanya, tapi sekarang kamu kok menentang aku. Fir'aun minta balas budi. Ya, itu eh, Fir'aun mengatakan sebagaimana di dalam surat ash syuara ayat nomor ke-18. Qala alam nurabbika fina walidan wa fina min umurika sinin. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل Kata Nabi Musa, ayat 18 dan ayat-ayat berikutnya. Mula-mula Fir'aun menjawab ya. Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Jadi Fir'aun mengungkit-ungkit ya. Seakan-akan dia merasa berjasa kepada Nabi Musa. Diungkit-ungkit. Ini adalah perbuatan yang buruk mengungkit-ungkit dan menjadikan pahala seseorang itu batal gara-gara mengungkit-ungkit. Kemudian oleh Fir'aun dikatakan lagi, dan kamu wahai Musa, kamu telah melakukan kesalahan, yaitu dari perbuatan yang telah engkau lakukan di masa yang lalu. Yaitu kamu membunuh orang dari bangsa Kibeti, dari kaumku. Dan kamu termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Subhanallah. Jadi Fir'aun mengatakan, kamu termasuk orang yang tidak tahu terima kasih. nggak mau balas budi kamu ini. Lalu Nabi Musa menjawab. Kata Nabi Musa, iya memang aku mengakui. Bahwa aku telah melakukan itu. Aku mengakui. Tapi itu aku lakukan tidak sengaja. Dan itu pun aku masih belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Aku masih belum dapat wahyu ketika melakukan itu. Aku masih tidak mengerti. Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Aku lari ke negeri Madian. Kemudian barulah Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku. Serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Jadi Nabi Musa jujur mengakui masa lalunya. Iya memang begitu aku itu ketika enggak tahu. Tapi sekarang aku sudah diangkat oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, diberi ilmu. Dan kamu harus mengikuti aku. Kemudian Nabi Musa mengatakan pula, Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Sangat indah ya. Nabi Musa mengatakan, Aku tidak mengingkari kebaikanmu kepadaku. Memang kamu telah banyak berbuat baik kepadaku di masa kecilku itu. Ya aku akui, aku akui. Tapi jangan lupa, apakah hanya gara-gara itu kamu mengungkit-ungkit kebaikanmu, sementara kamu memperbudak Bani Israel semuanya? Bani Israel kamu perbudak semuanya, kamu hinakan, kamu jadikan pembantumu, kamu paksa mereka untuk kerja, kerja paksa untuk melayani kamu tapi kamu hanya berbuat baik kepada aku seorang diri. Pantaskah kamu membanggakan kebaikanmu itu? Kebaikanmu kepada aku seorang diri itu dibandingkan dengan kedolimanmu yang sangat banyak. Enggak sebanding. Enggak sebanding. Subhanallah. Luar biasa. Ini dialog ya. Dialog antara seorang nabi dengan seorang yang paling kafir. Kemudian Fir'aun mengatakan Wa ma rabbul alamin? Siapa Tuhanmu itu? Tuhan seluruh alam itu siapa? Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhanku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu juga. Tuhanku sama dengan Tuhanmu jika kamu mau yakin mau percaya. Nabi Musa berdakwah. Kemudian Fir'aun berusaha untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Mempengaruhi dengan tujuan untuk melecehkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Sudah nggak bisa bicara. nggak bisa bicara, akhirnya ya membuat fitnah. Orang itu kalau sudah nggak punya hujah, yang ada adalah membuat fitnah, ngacau menjelek-jelekan, membuat uh, pembunuhan karakter, itu sudah semenjak dahulu kala. Lalu Fir'aun mengatakan, Inna rasulakumul ladhi ursila ilaikum la majnun. Ya, ini orang gila ini. Musa ini adalah orang gila. Juga Harun ini sama-sama orang gila. Dituduh. Tapi Nabi Musa nggak peduli. Nabi Musa terus mengatakan, Rabbul Mashriki wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Oh, Nabi Musa menjelaskan ya bahwa Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, Allah itu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu semuanya. Allah adalah Tuhan timur dan Tuhan barat dan Tuhan yang diantara keduanya. Terus berdakwah. Yang penting adalah menyampaikan. Wa ma 'alar rasul illal balagh. Tugasnya para nabi dan para rasul adalah menyampaikan Soal orang itu mau iman gak iman itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Fir'aun naik pitam. Fir'aun marah. Fir'aun mengatakan, La inittakhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Ya sudah, sudah kalah hujah, akhirnya main kekuatan, main kasar. Nabi Musa tidak mau menyerah. Nabi Musa ingin menunjukkan bahwa beliau adalah benar-benar nabi, benar-benar rasul. Oleh Allah diberikan mukjizat, ayat, bukti-bukti. Nabi Musa mengatakan, "Qala awalau jiktuka bisyai'im mubin?" Kata Nabi Musa sebagaimana di dalam Asy-Syu'ara ayat 30. Apakah engkau akan melakukan hal itu, memenjarakan aku? Sekalipun aku tunjukkan kepadamu sebuah bukti yang nyata. Ada buktinya, aku nabi, aku rasul. Lalu Fir'aun mengatakan, "Fa'ti bihi in kunta minas Mana tunjukkan bukti yang nyata itu jika engkau termasuk orang yang benar. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Ini di antara dua mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa oleh Allah diberikan sembilan mukjizat dan sepuluh ayat syariat. Nanti insya Allah kita bahas sembilan mukjizat itu dan sepuluh ayat syariat. Wah ini tongkat menjadi ular, tangan keluar cahaya. Fir'aun Kaget, nggak nyangka. Oh, dahsyat, luar biasa. Ini adalah dahsyat, ini adalah luar biasa. Benar-benar tidak disangka. Tapi yang namanya orang kafir, sekali kafir, tetap kafir. Padahal Fir'aun ah, benar-benar terkaget-kaget, tercengang. Melihat sesuatu yang dahsyat, nggak disangka-sangka. Bayangkan, tongkat menjadi ular yang sebenarnya, bukan tipuan. Tangan tiba-tiba keluar cahaya yang menyilaukan. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah Hatta qila inna Fir'aun lamma syahada dhalika wa ayanahu akhadahu ru'bun syadid wa khawfun 'adzim bihaitsu innahu hasala lahu ishalun 'adzim أكثر من أربعين مرة في يوم وكان قبل ذلك لا يتبرز في كل أربعين يوما إلا مرة واحدة فانعكس عليه الحال Sampai-sampai ada ahli sejarah yang mengatakan Tatkala Fir'aun telah melihat dengan mata kepalanya sendiri mukjizat yang dahsyat itu, Fir'aun amat sangat ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai, mohon maaf ya, mohon maaf, Fir'aun terkena penyakit diare. Diare, buang-buang air. Satu hari buang air 40 kali. Saking kagetnya, satu hari buang air 40 kali. Padahal sebelumnya, Fir'aun itu terkena penyakit, yaitu tidak bisa buang air. 40 hari buang air cuma satu kali. Dibalik, subhanallah. Jadi mula-mula nggak -mula bisa buang air. 40 hari buang air cuma satu kali. Begitu melihat mukjizat, satu hari buang air empat puluh kali. Dia tercengang. Tapi tetap saja nggak mau beriman. Yang namanya orang kafir, itu sama dengan cover. Penutupnya buku, sampulnya buku namanya cover. Artinya dia itu penutup dan tertutup. Demikian pula orang kafir, dia benar-benar menutup dirinya dan benar-benar tertutup sehingga tidak mau lagi menerima kebenaran. Dia menyangka dirilah yang dia dialah yang paling benar. Kemudian Fir'aun setelah kalah argumentasi dengan Nabi Musa, Fir'aun tidak mau menyerah. Fir'aun memakai cara-cara licik dan picik. Yaitu, Qala lil malai hawlahu, Inna hadha lasahirun alim. Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, Sesungguhnya Musa ini adalah seorang penyihir yang pandai. Hati-hati dengan Musa ya. Musa ini tukang sihir. Kamu mau disihir semuanya oleh Musa. Padahal di dalam hatinya dia meyakini ini bukan sihir ini. Ini bukan sihir. Musa ini hanya ingin mengajak kamu keluar dari negerimu negeri Mesir ini. Akhirnya para pendengar setia Radio Dakwah Islamia ya uh, Fir'aun berusaha untuk mengumpulkan eh, bala tentaranya yang kemudian memerintahkan kepada bala tentara itu untuk mengumpulkan semua tukang sihir yang ada di negeri Mesir. Semua tukang sihir diundang Kemudian juga diumumkan kepada manusia semuanya pada hari yang telah ditentukan, hari Yaumuz Zina, hari raya, supaya semua masyarakat datang karena akan ada perlombaan sihir antara Nabi Musa dengan para tukang sihir. Itu katanya Fir'aun. Kemudian pada hari yang telah dijanjikan itu datanglah tukang sihir semuanya. Berkumpullah manusia semuanya. Demikian pula Fir'aun dan semua orang-orang kerajaan kumpul semuanya. Nabi Musa pun datang. Mereka semua ingin menyaksikan siapa pemenangnya. Apakah tukang sihir ataukah Nabi Musa. Ini adalah ujian yang amat sangat berat. Ujian yang amat sangat berat. Kemudian ternyata setelah Nabi Musa melihat para tukang sihir itu, Nabi Musa sempat memberikan nasihat kepada para tukang sihir itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Toha. Nabi Musa menasehati para tukang sihir. Yaitu Nabi Musa mengatakan, Qala lahum Musa wailakum, La taftaru ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab, Wa qad khaba man iftara. Surah Taha ayat 61. Nabi Musa berkata kepada para tukang sihir, Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Nabi Musa nasihati mereka dengan penuh percaya diri. Ayo kamu jangan membuat kebohongan ya. Sihir itu palsu. Kamu nanti berdosa dihukum oleh Allah kalau kamu nanti ngamalkan sihir. Kemudian setelah dinasehati, ternyata mereka tetap mengamalkan sihir. Eh, kemudian Nabi Musa mengatakan kepada para tukang sihir, ya eh, para tukang sihir yang mengatakan kepada Nabi Musa ya, Ya Musa, imma antul kia wa imma annaku na awalaman al alqa. Hai Musa, siapa yang melempar dulu? Kamu atau kami? Nabi Musa mengatakan sudah kamu dulu aja. Kamu dulu aja. Ya, kemudian mereka meremparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka lalu eh, seakan-akan bergerak-gerak tali-tali dan tongkat-tongkat itu seakan-akan bergerak dan berjalan, seakan-akan ya, itu hanya tipuan saja. Tukang sihir itu hanya menipu sama dengan orang bermain sulap. Orang-orang sempat takut. Nabi Musa juga sempat khawatir. Wah, gimana ini? Gimana ini? Lalu oleh Allah diberikan ketenangan. Allah mengatakan, "La takhaf." innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitu ata Hai Musa jangan takut kamu yang lebih tinggi kamu menang lemparkan tongkat yang ada di tanganmu itu nanti akan berubah menjadi ular yang sangat besar akan memakan semua kepalsuan-kepalsuan yang dibuat oleh para tukang sihir itu. Tukang sihir tidak akan pernah menang dari manapun mereka datangnya. Ternyata benar. Tongkat Nabi Musa dilempar menjadi ular yang sangat besar, memakan tali-tali dan tongkat-tongkat para tukang sihir, sehingga mereka semua tercengang, terkesima, terkaget-kaget, dan terheran-heran. Mereka tidak menyangka bahwa Nabi Musa demikian hebat. Mereka yakin bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Mereka yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka yakin Musa adalah benar-benar Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu semua tukang sihir itu langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para tukang sihir itu mengatakan, "Amanna bi Rabbi Harun wa Musa." Atau di dalam ayat yang lainnya, "Amanna bi Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun." Al-A'raf ayat nomor 121 dan 122. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Iman semuanya. Fir'aun tambah marah naik pitam. Menjadi-jadi kemarahannya. Terutama ketika para tukang sihir beriman kepada Allah semuanya. Dan kafir kepada Fir'aun. Tauhud yang sangat besar saat itu. Yang telah berkelimang dalam dosa dan kedolimannya. Kemudian Fir'aun mengatakan, amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr apakah kamu iman kepada dia sebelum aku mengizinkan kamu oh kalau gitu Musa itu adalah gurumu sendiri guru sihirmu Musa adalah guru sihirmu sendiri lalu Firaun mengancam akan menyiksa mereka mencincang mereka memotong tangan dan kaki mereka lalu menggantung mereka Eh, pokoknya menyiksa mereka dengan berbagai macam siksaan. Para tukang sihir tetap istiqamah. Mereka tidak mau meninggalkan kebenaran yang telah mereka lihat, mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Mereka pasrah. Apapun yang dilakukan Fir'aun kepada kami, silahkan. Itu hanya kehidupan dunia saja. Kami tetap istiqamah. Kami berharap Allah mengampuni kami. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى sebagaimana di dalam surat Taha para tukang sihir yang sudah taubat itu semuanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mereka iman kepada Allah mereka minta ampun kepada Allah terutama karena mereka telah mengamalkan ilmu sihir yang dipaksakan oleh Fir'aun itu dan mereka meyakini bahwa Allah itu baik, Allah lah yang kekal. Mereka meyakini bahwa ada syurga dan neraka. Mereka berharap menjadi orang beriman dan beramal soleh. Lalu kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam syurga dan mendapatkan derajat yang amat sangat tinggi. Di sini kita lihat sebuah pelajaran yang sangat mendalam bahwa tukang sihir itu nggak mungkin menang karena mereka itu hanyalah membuat kepalsuan-kepalsuan. Di dalam Islam ilmu sihir itu amat sangat dilarang. Pelakunya adalah kafir. Hukuman bagi tukang sihir adalah dihukum bunuh, tapi yang membunuh adalah pemerintahan yang resmi. Kemudian orang yang percaya kepada dukun atau tukang ramal dia kafir. Adapun orang yang datang saja bertanya-tanya saja, maka tidak diterima solatnya 40 hari. Islam datang memberantas semua itu, mengajak manusia hanya terarah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Eh, orang-orang uh, beriman um, diganggu, disiksa, terus berlanjut sampai akhirnya mereka berniat untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam. Mereka berniat untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam. Lalu ketika itu ada salah seorang dari keluarga Fir'aun yang mengatakan, ataqtuluna rajulan ay ayyakula Apakah kamu akan membunuh satu orang yang dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 27 sampai 29 bahkan juga ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Nabi Musa dibela oleh salah seorang dari keluarga Firaun yang beriman. Disebutkan oleh para ahli eh, sejarah bahwa yang beriman dari orang Kibeti itu cuma dua yang beriman dari Kibeti itu cuma orang dua. Yang satu ini dari keluarga Fir'aun yang mengatakan seperti ini tadi. Kemudian yang satu lagi adalah istrinya Fir'aun. Asiyah bintu Muzahim. Kemudian tetap saja Fir'aun tidak mau mendengarkan nasihat. Hatinya telah keras. Bahkan lebih keras dari batu. Fir'aun memutuskan untuk memerangi eh, Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tinggalkan negeri Mesir. Pergilah kamu bersama pengikutmu orang-orang beriman ke negeri Palestina. Dirikan di negeri Palestina itu negara Islam, negara yang penuh dengan keimanan." Lalu Nabi Musa dan orang-orang beriman bersamanya pergi menuju bumi Palestina. Diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya dengan pasukan yang sangat banyak. Mereka ingin menangkap Nabi Musa dan para pengikutnya lalu dibunuh semuanya. Subhanallah, apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Ketika Nabi Musa dan pengikutnya telah berada di kejauhan, ternyata mereka dikagetkan oleh adanya laut. Tidak ada perahu di sana. Sementara di belakang adalah Fir'aun dan bala tentaranya yang siap membunuh Nabi Musa dan pengikutnya semuanya. Di depan ada laut. Di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga pengikut Nabi Musa sempat mengatakan, Wahai Musa, kami akan tenggelam. Wahai Musa, mana janji Tuhanmu untuk kami? Mana pertolongan yang kamu janjikan itu untuk kami? Nabi Musa dengan penuh yakin, dengan mantap, tanpa ragu, tanpa bimbang mengatakan, "Kalla inna ma'i rabbi sayahdin." Sekali-kali Firaun enggak bisa menangkap kami. Bersamaku ada Tuhanku yang pasti akan memberikan petunjuknya kepadaku. Nabi Musa berdoa, berdoa dan berdoa bermohon kepada Allah. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Lalu dipukulkan tongkat itu di laut. Dan subhanallah, laut membelah menjadi dua. Sehingga uh, di tengah-tengah laut itu bisa dilewati dengan berjalan atau dengan berlari. Membelah menjadi dua. Tengah-tengahnya adalah kering daratan biasa. Nabi Musa dan pengikutnya lewat di sana dengan tenang dan damai. Sampai ke ke pantai yang uh, di kejauhan sana berikutnya. Kemudian Musa, eh, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti. Lewat laut itu juga ketika berada di tengah-tengah laut. Laut yang membelah jadi dua itu kumpul kembali. Sehingga Fir'aun dan bala tentaranya semuanya tenggelam. Tenggelam dalam keadaan hina. Nabi Musa dan pengikutnya telah selamat. Fir'aun dan pengikutnya tenggelam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika hampir mati Firaun mengaku beriman iman iman iman oleh Allah tidak di, tidak dihiraukan karena orang itu kalau taubat sebelum roh berada di kelongkongan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kalau sudah rohnya berada di kerongkongan, taubat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Alhamdulillah demikianlah pelajaran yang luar biasa untuk semua umat. Allah pasti menolong hamba-hambanya yang beriman. Allah pasti menghinakan orang-orang kafir. Siapapun yang menghalangi jalan dakwah, yang merusak dakwah, mereka akan menyesal, mereka akan kecewa, mereka akan binasa, dan mereka akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini adalah pelajaran Siapapun yang menghalangi jalan dakwah, siapapun yang merusak dakwah, siapapun yang mencaci maki penerus para nabi, menghina, melecehkan, mereka akan kecewa, mereka akan menyesal, mereka akan binasa dan mereka akan mati dalam keadaan suul khatimah, dalam keadaan akhir yang buruk. Kebenaran pasti menang, kebenaran pasti tinggi, kebatilan pasti kalah, merugi Tinggal tunggu waktunya saja. Kebenaran pasti menang, pertolongan Allah pasti datang. Tapi memang ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah sunnatullah. Semuanya harus dilewati dengan ujian. Dan sunnatullah tidak akan berubah. Inilah para pendengar setia Radio Dakwah Islamia. Ah, bagian ketiga dari kisah Nabi Musa alaihissalam. salam dan di sini juga terbukti bahwa bumi Palestina adalah bumi kaum muslimin. Itu buminya para nabi. Dan Nabi Musa adalah nabi kita. Nabi kita. Kalau orang-orang Yahudi mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa, maka itu klaim-klaim bohong. Karena Yahudi yang sekarang ini adalah justru mereka yang melanggar Nabi Musa, yang merusak ajaran Nabi Musa. Karena Nabi Musa mewanti-wanti bahwa nanti akan datang nabi akhir zaman namanya Muhammad atau Ahmad yaitu sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah muncul kamu harus iman kepadanya. Ketika Nabi Muhammad muncul, ternyata mereka nggak mau iman, mereka kafir, bahkan mereka merubah-rubah ajaran Nabi Musa diselewengkan. Bumi Palestina adalah milik kaum muslimin yang sekarang berada dalam cengkraman Yahudi yang telah merampasnya dan kewajiban kita kaum muslimin semuanya untuk membebaskan kembali bumi Palestina. Kalau kita tidak berusaha apapun untuk membebaskannya, maka kita semua berdosa. Semoga kisah ini bermanfaat dan semoga pada pertemuan yang lainnya nanti kita bisa melanjutkan dengan kisah-kisah nabi yang lain dan mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita jadikan suri tauladan. Allahumma amin. Wah, sebenarnya kisah Nabi Musa ini masih panjang sekali ya. Karena di dalam Al-Quran paling banyak itu adalah kisah Nabi Musa. Tapi saya khawatir nanti bertele-tele, maka diringkas aja. Ya, silahkan baca Quran, di sana ada kisah yang terperinci banyak sekali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian mitra pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah Dimanapun Anda berada Kajian kita di kesempatan malam hari ini Yang membahas tentang kitab Qasasul Ambiya Dan sampai pada kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam Lanjutan bagian ketiga atau terakhir Dan selanjutnya kami akan masuk pada sesi tanya jawab Ya, mantap Assalamualaikum. Ustadz yang saya kagumi, bagaimana manusia tukang sihir sulap? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man wala amma ba'd. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya tukang sihir dalam arti yang mereka melakukan kekafiran-kekafiran dalam praktek sihirnya dan kebanyakan memang seperti itu maka haddus sahiri uh, as-saif hukuman mereka adalah dipenggal lehernya dengan pedang demikian pula hukum sulap-sulap itu dilarang dalam Islam karena sulap itu menipu membohongi dan Islam itu agama yang melarang menipu dan membohongi ya kita pilih yang sesuai dengan materi ya ya assalamualaikum sudah sudah ya Fondol silakan assalamualaikum Ustadz yang saya cintai karena Allah siapa yang dimaksud orang-orang yang dicemburui para nabi di surga kelak dan hadisnya diriwayatkan siapa Syukran dari Abdullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Eh, orang-orang uh, yang uh, para nabi ingin seperti mereka adalah orang-orang yang saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu hadisnya berbunyi, hadis Qudsi ya al mutahabuna fi jalali lahum manabirum min nur yaghbituhumun wa syuhada Orang-orang yang saling cinta karena keagunganku, mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar-mimbar dari cahaya hari kiamat nanti, artinya mereka mendapatkan derajat yang amat sangat tinggi sehingga para nabi itu ingin seperti mereka, ingin seperti mereka. Itu hadisnya sahih bisa Anda dapatkan di Riyadhus Salihin atau di Kutubus Kutubus Sittah insyaallah. Ya, fadhal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, Ustadz Nabi Isa alaihi salam apa masih hidup? Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Memang benar Nabi Isa masih hidup ya, belum mati karena diangkat oleh Allah ke langit dan nanti akhir zaman turun ke bumi eh, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, bersama-sama dengan munculnya eh, munculnya Imam Mahdi dan munculnya Dajjal. Kemudian nanti Nabi Musa akan membunuh Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Dan kemudian Nabi Nabi Isa juga akan meninggal dunia. Insya Allah nanti kita bahas pada saatnya ya kisah Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah. Nabi Isa alaihissalam. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang diridai Allah, Ustadz mengapa Allah ketika menurunkan wahyu pada Nabi Musa alaihissalam, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, tapi pada Nabi Muhammad tidak. Padahal beliau kekasihnya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Memang benar di antara keistimewaan Nabi Musa adalah kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar berbicara. Ah, demikian pula dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling afdol Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Semua kebaikan para nabi, semua kelebihan para nabi dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga. Cuman memang yang lebih terkenal Nabi Nabi Nabi Musa untuk e, memberikan memberikan pangkat kepada Nabi Musa. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak, Nabi Muhammad ya. termasuk ketika Isra dan Mi'raj. Ya, ketika Sidratul Muntaha di langit sana jadi wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad macam-macam. Macam-macam diantaranya eh, seperti itu bicara langsung dengan Allah atau mendengar suara gemerincing atau langsung masuk ke dalam hati Rasulullah SAW. Jadi macam-macam ya. Yang penting kita harus mempunyai eh, pemahaman ya, dan keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu adalah paling afdol di antara para nabi dan para rasul semua kelebihan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, semua itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih afdal lagi, dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Seperti juga Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf. Seperti itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana sikap kita dengan orang yang rajin sholat tapi suka pergi ke dukun dan menzalimi orang lain? Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Dan semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Eh, orang rajin sholat tapi suka pergi ke dukun dan mendolimi orang ya tentu saja sholatnya itu tidak bermakna sholatnya nggak bermakna karena sholat yang benar itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar sholat yang benar itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar jadi harus bisa merubah sholatnya seperti itu namun alhamdulillah dia sholat daripada tidak sholat tentu saja. Namun yang penting lagi adalah sholat harus bisa merubah. Pergi ke dukun itu bahaya. Tadi telah sempat disinggung bahwasanya orang pergi ke dukun itu eh, amalnya sia-sia. Kalau dia datang saja, bertanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia eh, mempercayai ucapannya Pak Dukun, dia kafir. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ata kahinan aw 'arrafan fas'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal bertanya saja, tanya saja ya, tidak diterima salatnya 40 hari. Bagaimana kalau percaya? Kalau percaya lebih dahsyat lagi. Man atakahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal dan mempercayai ucapannya, maka dia telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi besar itu masalahnya. Kemudian juga mendolimi orang lain itu bahaya. Adzulmu dzulumat, kedoliman akan menjadikan kegelapan hari kiamat nanti. Dan dosanya belum diampuni oleh Allah sebelum diselesaikan urusannya. Iya, fadhol silakan. Assalamualaikum <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk menyembah semata kepadanya. Lantas bagaimana pandangan Allah terhadap manusia yang menyembahnya tetapi juga menyeru selainnya? Misalnya kepada wali penjaga bumi dan tawasul kepadanya. Jazakallah dari Ubaidillah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habbaka lajah kubtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Ya, tentu tidak ada ya, tidak ada wali penjaga bumi dan yang lainnya itu tidak ada semuanya. Manusia itu adalah manusia, Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, miskin, daif. Manusia itu melarat, lemah, hina. Ya, kalau ada orang soleh, ada wali, alhamdulillah, eh, kita harus mengikuti Ah, kebaikan-kebaikan yang diajarkan tapi bukan dijadikan sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya? Ya, kontrol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mohon penjelasan tentang fikih dakwah jika diterapkan zaman ini menghadapi muslim yang setengah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik wa fiik بارك semoga barokah Allah terlimpah kepada anda jadi fikih dakwah itu penting sekali bahkan para ulama telah menulis kitab-kitab tentang fikih dakwah dan insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita akan mengkaji juga fikih dakwah itu sangat penting terutama zaman sekarang ini ya apalagi menghadapi muslim yang setengah-setengah karena di dalam Islam kita nggak boleh setengah-setengah. Udhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara total, secara total. Ada sebuah cerita yang uh, cukup menggelikan. Uh, ada seseorang yang dia dahulu itu sekolah di luar negeri. S2 dan S3-nya. Dan dia saat itu di sana mengikuti ajaran-ajaran liberal, sekuler dan alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah taubat ya, bahkan berusaha untuk menebus dosa-dosanya yang lalu itu dengan berdakwah mengajak kepada Quran dan Sunnah. Orang itu ketika ditanya bagaimana eh, kan mestinya orang Islam itu udkhulu fisil mikafah. Masuk Islam secara kafah, secara total. Orang itu ditanya bagaimana keadaan Anda dulu ketika masih di luar negeri sana. Insya Allah di Perancis ya, di Perancis Eh, S2 dan S3-nya. E Bagaimana keadaan Anda? Keadaan kami di sana itu kafir kafah. Jadi kafir kafah. Bukan Islam kafah, bukan Islam total, tapi kafir total. Subhanallah. Jadi cara dakwahnya ya, ya ada cara-caranya lah. Cara fikih dakwah dengan hikmah. Eh, bil, bil hikmati wal mau'idatil hasanati. Wajadilhum billati ahsan dengan hikmah dengan nasihat yang baik, dengan dialog, diskusi seperti itu. Ya. Ya, insya Allah lah. Insya Allah nanti ada waktu, mudah-mudahan kita bahas tentang fikih dakwah, ini penting sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar bahwa jasad Fir'aun masih ada dan diawetkan? Bagaimana Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mengenai hal ini itu nggak bisa dipastikan. Memang ada ayat ya di dalam surat Yunus ayat nomor 97. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu menyelamatkan badannya Fir'aun untuk dijadikan pelajaran orang-orang yang datang setelahnya. Jadi Allah menyelamatkan badannya Fir'aun, jasadnya Fir'aun. Itu surat Yunus ayat nomor ke 97. Eh, iya. surat Yunus ayat ke-92, 92 maksudnya ya. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ini apakah maksudnya jasadnya Fir'aun diselamatkan ataukah bagaimana? Itu nggak ada keterangan yang pasti. Yang jelas Para ahli tafsir mengatakan, ketika Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, mereka itu meragukan kematiannya Fir'aun. Meragukan, karena nggak kelihatan. Mana Fir'aun yang nggak kelihatan? Jangan-jangan dia nggak mati, jangan-jangan dia nggak mati. Lalu oleh Allah ditampakkan, ditampakkan jasadnya. Ah, Fa'amarullahul bahra farafa'ahu ala murtafi'. Allah memerintahkan kepada laut untuk menampakkan jasadnya Fir'aun. Ah, ini loh bahwa dia sudah mati. Bahwa dia sudah mati. Jadi maksudnya begitu. Bukan berarti jasadnya dijadikan kekal. Sebagaimana apa namanya yang ada itu ya mumi di mumi itu katanya jasadnya Fir'aun itu tidak tahu. Wallahu alam. Wallahu mungkin iya, mungkin tidak. Karena Fir'aun itu adalah gelar untuk penguasa Mesir. Jadi Fir'aun itu gelar penguasa Mesir. Semua penguasa Mesir namanya Fir'aun. Namanya gelarnya itu Fir'aun. Apakah itu Fir'aun zaman Nabi Musa atau Fir'aun yang kapan? Wallahu alam. Jadi jasad yang ada itu yang katanya di mumi, ini katanya jasad Fir'aun. Apakah itu Fir'aun Nabi Musa atau bukan? Wallahu alam. Karena tidak ada para penafsir yang mengatakan seperti itu. Dan itu pun nggak nggak ada hubungannya dengan keimanan. Tanpa itu pun kita telah iman. Jadi yang pasti adalah bahwasanya ketika itu mereka meragukan Fir'aun sudah mati atau belum, lalu oleh Allah ditampakkan jasadnya. Ya, ini loh bahwa Fir'aun sudah benar-benar mati. Untuk menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang datang setelahnya, yaitu bahwasanya orang yang kafir ingkar itu kesudahannya adalah ya seperti itu. Ya, Fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, kebanyakan nabi dari Yahudi dan saat ini mereka menguasai dunia Apakah Yahudi memang bangsa pilihan Allah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Memang benar ya, kebanyakan nabi itu dari Bani Israel ya, dari Bani Israel kebanyakan. Memang dahulu mereka itu dipilih oleh Allah, dahulu Sebagaimana Allah banyak mengkisahkan di dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Memang mereka dipilih oleh Allah. Kebanyakan Nabi dari Bani Israel. Tapi mereka melampaui batas. Oleh Allah diberi kenikmat apapun mereka ingkar. Mereka selalu melecehkan Allah, menghina Allah, menentang Allah. Sampai-sampai mereka mengatakan Ah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak mau iman kepadamu wahai Musa sehingga kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Sombong luar biasa. Bahkan para nabi dibunuh wa yaqtuluna an bighairil haqq. Para nabi dibunuh. Pernah dalam satu hari mereka membunuh 300 nabi. Juga diriwayatkan mereka pernah pagi hari membunuh 70 nabi. Lalu sore harinya membuka pasarnya lagi Seakan-akan nggak berbuat apa-apa, melampaui batas. Akhirnya kenabian itu oleh Allah dicabut dari mereka. Kemuliaan mereka dicabut oleh Allah dan kenabian itu diberikan kepada Rasulullah SAW dari bangsa Arab. Lalu mereka marah, mereka iri, dengki, mereka hasut dan mereka tidak mau beriman karena masalah ras rasialis. Jadi dulu mula-mula mereka dipilih oleh Allah, tapi karena melampaui batas, dolim, ingkar, kafir, dicabut oleh Allah nikmat itu diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya sulap baik tukangnya dan yang menyaksikannya jazakillah khair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sulap itu amin atas doa-doanya ya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Sulap itu jangan dilakukan. Dan tidak boleh dilakukan sulap itu. Karena sulap itu adalah termasuk eh, menipu. Dan kita pun juga dilarang untuk menyaksikan sulap. Karena itu adalah tipuan apalagi sulap-sulap yang e, berskala besar seperti yang dilakukan oleh David Copperfield dan yang lain-lainnya seperti ketika orang itu disembelih, dibunuh, di, kepalanya dipotong, kemudian ternyata setelah itu dihidupkan lagi, itu adalah kebohongan-kebohongan. Dan itu kita dilarang menyaksikannya dan justru kita diharuskan untuk mengingkarinya. Jadi bukan malah menyaksikan, tapi kita harus mengingkari, diingkari itu sulap itu. Pernah juga pada masa sahabat dulu ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang uh, melihat sulap seperti itu. Jadi ada orang yang uh, memotong kepala orang lain lalu disambung lagi, lalu oleh sahabat ini dipotong kepalanya dia penggal lehernya. Lalu sahabat mengatakan, ayo kamu sambung lehermu lagi. Kalau kamu bisa motong kepalanya orang lalu nyambung lagi, sekarang silahkan eh, kepalamu yang telah aku potong itu kamu sambung lagi. Tidak bisa. Jadi diingkari ya, itu adalah kemungkaran dan harus diingkari dan kita tidak boleh menyaksikannya. Kalau mau hiburan, hiburan yang lain saja hiburan yang halal, hiburan yang tidak melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam itu jauh daripada yang seperti ini. Sulap dan semisalnya Islam mengajak kita berakal. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jundub yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haddus sahiri darbuhu bisayf." atau hadus sahiri darbatun bisayif. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Dipenggal lehernya dengan pedang. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala mengatakan bahwa telah diriwayatkan dalam hadis sahih pernah dilakukan hukuman mati kepada tukang sihir ini Eh, yaitu pernah dilakukan oleh tiga orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala yang kedua Ibunda Hafsah dan yang ketiga adalah Jundub. Sahabat Jundub radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu adalah bentuk pengingkaran mereka yang keras terhadap eh, ilmu-ilmu uh, yang terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah, bagaimanakah cara untuk mengobati atau menyembuhkan sihir yang sudah terlanjur masuk? Apakah sihir itu bisa hilang sendiri tanpa diobati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa-doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda semuanya. Cara mengobatinya adalah dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ar-ruqyah asy-syar'iyyah yaitu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengan doa-doa. Ya itu itu jadi dengan bacaan-bacaan dengan doa-doa. Terutama Anda baca kisah Nabi Musa dengan para tukang sihir yang mana tukang sihir itu semuanya kalah dengan Nabi Musa. Itu juga di antara ruqyah untuk mengobati sihir ruqyah diantara untuk mengobati sihir. Wa auhaina ila Musa an alqi 'asaq. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa waqa'a al-haq wa batala ma kanu ya'malun. Fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Wa ulqiya as-sahratu sajidin. Qalu amanna bi rabbil 'alamin. Rabbi Musa wa Harun. Itu surat Al-A'raf ayat nomor 117 sampai 122. Itu silahkan dibaca ya, silahkan dibaca. Surat Al-A'raf 117 sampai 122 itu untuk ruqyah, untuk pengobatan. Jadi bagi orang-orang yang kena sihir itu dibaca ya. Baca. Jadi mulai dari wa auhayna ila Musa analki asab. tampil Anda pahami artinya maknanya. Yang mana artinya itu tukang sihir pasti kalah, nggak bisa menang. Tukang sihir pasti kalah, tidak bisa menang. Demikian juga ada di dalam surat Toha. Surat Toha ayat nomor ke قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل له من سهم الدسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى Itu surat Toha, surat ke-20 ayat nomor 65 sampai ayat nomor ke-70. Ya, surat Toha, surat ke-20 ayat 65 sampai ayat 70. Itu dibaca dengan yakin ya, harus yakin, mantap. Insyaallah oleh Allah akan disembuhkan dari sihir dan kalau ada orang-orang yang bermaksud jahat maka sihirnya itu oleh Allah dikembalikan, kena sendiri. Jadi kena sendiri nanti ya. Kemudian ya ada beberapa lah ayat-ayat yang lainnya. Yang penting itu diantaranya yaitu ketika terjadi uh, pertempuran antara Nabi Musa dengan tukang sihir itu dibaca ayat-ayatnya sambil kita yakin bahwa tukang sihir tidak akan pernah menang kapanpun dan dimanapun pasti kalah mereka insya Allah sembuh dan juga jangan lupa doa-doa dikir pagi, dikir sore, dikir mau tidur seperti itu anda bertakwa kepada Allah jauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah jauhi musik, jauhi kemaksiatan insya Allah Anda sembuh disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau menanyakan, bolehkah kita memutuskan hubungan silaturahim dengan tukang sihir? Syukran, jazakumullahu khairan kasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jadi memutuskan silaturahim dengan tukang sihir ya. Ya maksudnya ini familinya mungkin ya kerabatnya gitu kan silaturahmi itu kan kerabat ya dengan famili. Kalau memang tukang sihirnya adalah masih famili masih kerabat ya dinasehati. Tugas Anda adalah menasehati, menasehati terus memberikan masukan, memberikan pendekatan sampai dia sadar. Dan sekali-kali atau sesekali ya, sesekali boleh diberi pelajaran, diputuskan hubungan, Eh, kalau memang hal itu bisa menyadarkan dia, namanya itu hajar, dihajar ya, di, diputuskan hubungan. Kalau memang hal itu bisa menyadarkan dia, ya. Kalau ternyata tidak menyadarkan dia, malah menjadi-jadi, ya jangan diputuskan hubungan, didekati aja dengan sabar. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan pendekatan kepada orang-orang munafik yang jelas-jelas munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena orang-orang seperti mereka dijauhi, nggak ada faedahnya, tambah parah, tambah ngerusak. Jadi didekati terus sambil sabar ya, sambil sabar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang belum sadar menjadi sadar. Allahumma amin. Iya, Allah silakan. Assalamualaikum, Ustadz yang kami cintai karena Allah. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam ada kata mana dan salwa. Apakah tersebut syukron? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Al-Manna was-Salwa itu disebutkan oleh Allah di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat nomor 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa. Jadi Allah itu di antara eh, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, Allah itu menurunkan langsung makanan dari langit untuk Bani Israel. Jadi mereka akan minta-minta kepada Nabi Musa, minta, minta, minta terus. Diberi oleh Allah, diberi terus oleh Allah. Termasuk oleh Allah diberi makanan langsung dari langit alman wasalwa. Adapun mengenai tafsirannya, ya banyak eh, perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan mana itu sejenis madu, ada yang mengatakan salwa itu sejenis burung puyuh. Yang jelas pokoknya makanan yang lezat yang tidak ada di dunia makanan seperti itu. Lezat sekali makanannya, lezat luar biasa. Tapi mereka membangkang. Sudah diberi mana, diberi salwa. Malah mereka minta makanan yang yang sudah ada banyak di muka bumi. Mereka sengaja memang mau membangkang ya. Bagaimana di Al-Baqarah ayat 61 itu. Wa idh ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa kitha'iha wa fumiha wa adasiha wa adasiha basoliha sudah diberi makanan dari langit yang hebat, mereka malah nantang. Wah, kami bosan kalau satu macam makanan saja. Ayo kami minta uh, tumbuhan bumi, sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Sesuatu yang banyak didapatkan itu dimintanya untuk membangkang saja, membangkang saja Bani Israel ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang bersifat seperti Bani Israel seperti itu. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita berusaha mendakwai keluarga tidak berhasil, maka aku mengganti dengan memperdengarkan dakwah dari radio untuk mereka. Apa sudah gugur kewajiban? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda tidak berhasil karena dakwah itu berjalan terus. Jadi Anda tidak bisa mengatakan saya dakwah saya tidak berhasil. Jangan. Selama jiwa dikandung badan dakwah jalan terus. Jadi bu, bu, belum tentu Anda tidak berhasil, mungkin masih belum, semuanya ada waktunya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Jadi dakwah itu jalan terus ya dengan berbagai macam sarana, dengan memperdengarkan radio, memberikan buku atau apa sajalah yang penting sarana-sarana yang tidak melanggar dari syariat silahkan dilakukan dan jangan putus asa. Jalan dakwah ini jalan yang panjang. Jalan ini jalan panjang, penuh aral dan melintang. Tapi kita harus istiqomah. Insyaallah. Assalamualaikum. Ustadz, apakah ramalan zodiak juga dilarang dalam Islam? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar dilarang itu ya, zodiak itu ya, bintang-bintang. Bintang apa? Capricornus, Taurus dan macam-macam dilarang. Kita baca saja sama dengan kita datang ke tukang ramal bertanya, nggak diterima sholatnya 40 hari. Kalau kita percaya kufur, ya Bagaimana kalau saya baca iseng-isengan saja hiburan? enggak oh, boleh, itu wilayah wilayah akidah, wilayah agama. Enggak boleh untuk iseng, enggak boleh untuk guyon-guyon. Seperti itu. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak sekali, masih banyak ya, tapi saya kira waktunya sudah lewat banyak. Ya mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf sekali tidak bisa dijawab semuanya dan mohon ya dimaklumi. Insya Allah pada saatnya yang lain nanti akan dijawab lagi yang yang masuk lebih dahulu. Jadi kami jawab yang masuk lebih dahulu. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا الله Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Rabb kami, sesungguhnya orang yang kau masukkan ke dalam neraka berarti engkau telah menghinakannya dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang dolim itu. Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan penyeru yang menyeru mengajak kami untuk beriman. Lalu kami beriman. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya Rob kami, berikanlah untuk berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui para rasulmu. Jangan kau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janjimu. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Rabb kami, ampunilah kami, sayangilah kami. Dan engkau adalah sebaik-baik penyayang. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما Ya Allah Selamatkan kami dari adab neraka jahanam Adab jahanam itu benar-benar menghinakan Benar-benar menyakitkan Ya Allah Selamatkan kami dari api neraka jahanam Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.